Kiba salamil imam. Segera setelah salamnya imam. Ilam yakun julusuhu ma'al imam mahalla tashahudihi hari itu jika adanya duduknya bersama imam bukan tempat tasahudnya. Tasahud masbuk tersebut. Wa imma amidan aliman bitahrim batolat sholatuh. Maka jika dia diam ketika itu tidak langsung berdiri. Amidan sengaja aliman bitahrim dan tahu hukumnya haram. Batolat sholatuhu akan menjadi batal sholatnya. Awnasian atau jahilan lam tabtul. Atau dia melakukan hal itu dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Lam tabtul. Maka hukum sholatnya tidak batal. Baik karena mahalla tashahudihi. Dan jika ketika itu adalah tempat tasyahudnya. Lam yalzamhu zarika tidak diharuskan untuk melakukan hal tersebut lakin yukra lahu tadwiluh tapi makruh baginya untuk memanjangkannya ini hukum berkaitan dengan masbuk yaitu jika imam masbuk dalam arti di sini dia harus menambah rokaat setelah salamnya imam nah, jika ada makmum yang masbuk yang harus menambah beberapa rokaat atau satu rokaat setelah salamnya imam jika imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah salam kedua ya. Setelah salam keduanya imam, maka di situ ada dua keadaan masbuk itu. Bisa jadi masbuk ketika itu tempat tasahudnya dia sesuai dengan tempat tasahudnya. Atau dalam arti di sini tasahud awal karena tidak mungkin tasahud tasahud sani yang namanya bukan mas jadi bisa jadi tasahud saninya imam sesuai dengan tasahud awalnya masbuk. Kalau misalnya itu empat rokaat, berarti masbuk itu ketinggalan dari imam dua rokaat. Jadi di akhir sholat, di tasahud saninya imam, maka di waktu itu juga adalah tempat untuk tasahudnya mas masbuk tasahud tasahud awal. Ya. Kalau memang demikian, maka setelah salamnya imam, boleh-boleh aja masbuk tersebut melama-lamakan duduknya. Tidak langsung berdiri, boleh dia baca doa, boleh dia teruskan tasahudnya. Tapi tetap dikatakan makruh tatwilu. Makruh untuk dipanjang Karena itu adalah tasahud awal. Dan tasahud awal kan makruh diperpanjang. Tasahud awal cukup baca tasahud dan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu doa, nanti baca doa di situ walaupun tidak batal, tapi kita katakan hukumnya mak. Jadi tasahud awal dianjurkan untuk tahfif. Nah, karena di saat itu tempat tasahud awal bagi masbuk, maka dimakruhkan bagi masbuk untuk memanjangkan atau melamakan. Jadi yang lebih baik tentunya setelah salamnya imam, yang kedua langsung masbuk ber. Tapi jika dilamakan pun hukumnya juga tidak tidak batal ya. Tapi andai kata waktu itu bukan tempat tasahud bagi masbuk. Semisal masbuk itu ketinggalan satu rokaat dalam sholat yang berjumlah empat rokaat. Berarti itu rokaat ketiga. Bukan tempat tasahud awalnya masbuk. Maka di situ setelah salamnya imam yang kedua diharuskan bagi masbuk untuk langsung berdiri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedua masuk langsung berdiri. Allahu Ketika berdiri dan teruskan sholatnya, barulah kita katakan hukumnya sholatnya sah dan sempurna. Tapi kalau dia tidak berdiri langsung, tak ta'akhir, terlambat, biqadri tuma, nina, urfan, maka di situ dihukumi batal sholatnya jika dia melakukannya dengan sengaja dan tahu hukum. Kemarin kan juga sudah terakhir itu yang terakhir itu juga disebutkan apa yang dimaksud kalau tidak langsung berdiri akan dihukumi sholatnya mas buka, maksudnya tidak langsung itu gimana jumlahnya kadarnya ya itu sebelumnya kita sudah bahas dan di situ ada khilaf antara Ibn Hajar dan juga Imam Hajar mengatakan qadri jasatil istirahat tapi akmaluha akmal jasatil istirahat Imam Romli mengatakan ya qadri akhal jasatil istirahat atau fauran ini akal. jadi Imam Romli akhaluha Imam bin Hajar aksaruha akmaluha yang ke-18. Yukabiru masbukun. Lil qiyami ba'da salamai al-imam. Masbuk mengucapkan takbir untuk berdiri setelah kedua salamnya imam. In kana al-mahallu alladhi jalasa ma'ahu fihi mawdi'a Jika tempat posisi yang dia duduk bersamanya bersama imam fihi di dalam duduk tersebut mau dijulusi memang sesuai dengan tempat duduknya masbuk contohnya kaan adrakahu fi salisati rubaiyatin seperti misalnya masbuk itu mendapatkan imam dalam rokaat ketiga dalam sholat rubaiyah yang berjumlah empat rokaat berarti nanti ketika tasahud sani lil imam maka di situ adalah posisi duduknya mas buk karena posisi itu adalah posisi tasahud awal bagi mas masbuk ya. Ausaniyati maghrib atau contoh misalnya dia mendapatkan imam dalam rakaat kedua sholat mag maghrib rakaat kedua sholat maghrib ketinggalan satu rakaat berarti. Ketika imam tasahud sani berarti itu adalah tasahud awal bagi mas tempat duduknya. Bagaimana kalau tempat duduknya? Maka kalau tempat duduknya disunahkan bagi makmum mengucapkan takbir. Dari duduk untuk berdiri, sunnah mengucapkan Allah Akbar berdiri. Berarti kalau bukan tempat duduknya, mendapatkan imam dalam rokaat yang kedua, dalam sholat empat rokaat, berarti kan bukan tempat duduknya nantinya. Maka di situ ketika nantinya imam salam, masbuk mau bangun, mau berdiri, tidak sunnah mengucapkan takbir, tidak sunnah mengucapkan takbirnya. Wa illa lam yukabbir lil qiyam. Maka kalau tidak menjadi tempat duduknya bagi masbuk, maka ketika berdiri masbuk tidak disunahkan mengucapkan takbir. Jika mengucapkan takbir ketika itu, maka sholatnya, maka sholatnya, sholatnya tetap nggak batal karena cuma tak, karena itu tidak sunnah bukan tidak sunnah berarti batal kalau tidak sunnah tetap tidak batal tapi kita katakan <clears throat> kenapa tidak batal karena itu adalah takbir takbir adalah di zikir dan mengucapkan zikir dalam sholat hukumnya tidak bah tidak membatalkan sholatnya mengucapkan apapun zikirnya mau subhanallah alhamdulillah Allah akbar itu zikir mengucapkan zikir dalam sholat tidak membatalkan wa ilalam yukabir cuma tidak sunnah kita katakan <clears throat> yang ke sembilan belas yarfa al-masbuk yadaihi nadban inda qiyamil imam min tashahudihi al-awwal. Masbuk sunnah mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Nadban sunnah. Inda qiyamil imam min tashahudihi al-awwal. Ketika berdirinya imam dari tasyahud awal. Taba'an lahu fi dhalik untuk mengikuti imamnya dalam hal tersebut. Ya misal kita katakan bahwasanya dalam dalam berapa keadaan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Berapa keadaan disunahkan mengangkat kedua tangan? Nah, berapa? Empat ya. Pertama, ketika takbir Takbir apa? Takbir banyak. Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, hukumnya sunnah mengangkat kedua tangan. Sunnah ya, bukan wah. Jadi misalnya tidak mengangkat kedua tangan pun sudah sah. Allahu Akbar sah. Ya, yang tidak sah kalau tidak takbir. Walaupun mengangkat tangan. mengangkat tangannya jelas, mengangkat tinggi-tinggi. Semuanya ngelihat. Tapi tidak takbir karena itu adalah rukun kauli. Takbir adalah rukun kauli. Rukun yang berupa ucapan, bukan gerakan. Jadi yang rukun di situ adalah ucapan takbirnya, bukan mengangkat kedua. Nah, masalah tidak mengangkat kedua tangan itu sunnah. Ya, sunnah bahkan hati-hati. Ibn Hajar mengatakan bahwasanya gerakan yang sunnah termasuk bisa membatalkan sholat. Gerakan yang kalau itu adalah tiga gerakan berturut-turut. Misalnya, ketika takbir mengangkat kedua tangan. Berarti berapa gerakan itu? Hah? Dua gerakan. Tangan kanan satu, tangan kiri satu. Kalau ditambah satu lagi, dengan anggota tubuh yang lain misalnya, maka akan menjadi batal sholatnya. Contohnya, menggerakkan kepala Allah. Misalnya. Berarti kepala bergerak, tangan kanan bergerak, tangan kiri tiga gerak, tiga gerakan hukumnya batal menurut Ibn Hajar. Padahal gerakan kedua tangan sebenarnya sunnah, tapi walaupun sunnah. Sebagaimana juga dalam sholat hari raya kita takbir. Berapa kali kita takbir dalam sholat? Ketika rokaat pertama tujuh kali kan kita takbir. Rokaat kedua lima kali. Di situ kita takbir dengan sunnah juga mengangkat kedua sunnah. Kalau takbirnya hukumnya takbirnya hukumnya juga sunnah sama. Yang wajib takbirnya itu dalam sholat jenazah. jenazah. Ketika sholat jenazah takbirnya wajib. Kalau sholat hari raya takbirnya sunnah. Mengangkat tangannya juga. Jadi misalnya kalian sholat hari raya, tidak pakai takbir, tidak pakai mengangkat kedua tangan, Hukumnya seperti sholat sholat tahiyatul masjid, sholat sunatul wudhu, atau sholat rawatib itu, itu sudah sah dianggap sholat hari ya Tidak ada takbir tujuh kali, itu semuanya hukumnya sunat. Ya. Jika di situ dia mengangkat kedua tangannya berturut-turut, Allah Akbar, Allah Akbar, nah pakai membaca bacaan yang sunnah. Apa bacaan yang sunnah? Al-Bagiyat As-Solihat, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu bagian sholihat disunahkan dibaca di antara dua takbir. Misalnya tidak dibaca pun tidak masalah. Jadi cukup takbir tujuh kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dan tidak mengangkat kedua tangan pun tidak masalah. Tapi sunnah mengangkat kedua tangan. Nah, ketika dia mengangkat kedua tangan tanpa membaca bagian sholihat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Berarti gerakannya lebih mungkin tiga kali atau tujuh kali berarti. Berturut, turut. Tidak ada pemisah maka di situ Ibn Hajar mengatakan hukum sholatnya menjadi batal. Loh, kan sunnah itu mengangkat kedua tangan. Walaupun sunnah. Tapi Imam Romli tidak. Gerakan yang sunnah tidak dihitung dalam gerakan yang membatalkan. Yang dibat, dianggap yang gerakan yang tidak sunnah. Itu Imam Romli. Tapi Imam Ibn Hajar tidak dianggap termasuk gerakan yang membatalkan. Dihitung, dianggap gerakan yang membatalkan. Walaupun gerakan itu adalah gerakan yang disunnah yang disunahkan. Jadi kita bicara apa tadi? Mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah dalam empat keadaan. Pertama ketika takbiratul. Kedua ketika ruku. Ketiga ketika ketika E Dan Keempat ketika apa? ketika bangun dari tasahud awal. Berarti tidak sunnah mengangkat kedua tangan ketika dari posisi itidal untuk sujud. Tidak sunnah mengangkat kedua tangan. Ingat itu. Ya, begitu juga tidak sunnah mengangkat kedua tangan dari posisi sujud kedua kalau langsung berdiri. Tidak tasahud awal langsung berdiri dari sujud kedua. Misalnya rokaat pertama atau rokaat ketiga tidak ada tasahud setelahnya. Langsung berdiri. Tidak sunnah mengangkat kedua. Jadi kadang banyak itu yang mengangkat kedua tangan. Tidak sunnah itu. Ya, kalau dari tasahud awal, maka sunnah mengangkat kedua tangan. Kalau tidak tasahud awal, tidak sunnah berdirinya mengangkat kedua ta tangan. Jelasan? Itu empat keadaan disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, sekarang masalahnya, makmum ini tasahud awal yang mau berdiri. Tapi ada di belakangnya masbuk yang ketinggalan satu rokaat yang berarti bukan tempat tasahud wal anggaplah masih rokaat pertama kan bagi dia tapi bagi imam dianggap tasahud aw nah ketika imam tasahud berdiri dari tasahud awal berdiri disunahkan bagi imam untuk mengangkat kedua tangan masbuknya masbuknya kan tasahud awal juga tapi bukan Tasahud awal aslinya dia ndak Dia tasahud awal untuk apa? Untuk ngikuti imam aja. Kalau sebenarnya sholatnya dia bukan tempatnya tasahud. Hanya ngikuti imam. Nah, ketika imam berdiri dari tasawuf awal, imam disunahkan mengangkat kedua tangan. Bagi makmum yang masbuk tersebut juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sebagaimana bagi masbuk sunnah untuk mengikuti imam dalam tasawuf awal, maka begitu juga makmum yang masbuk sunnah untuk mengangkat kedua Mengikuti, Ini yang dikatakan sini. Jadi disunahkan mengangkat masbuk kedua tangannya ketika bangunnya imam dari tasahud awal, walaupun bukan tempat tasahud awal bagi masbuk, bagi masbuk ya, tabaan lahu untuk mengikuti imam. Imamnya dalam hal tersebut. Wa mubtala ta'dil bitab'iyah. Dan kalau kita melihat sesuatu yang menuntut <clears throat> sebab yang menjadikan masbuk tersebut sunnah mengangkat kedua tangan iya, yaitu sebabnya adalah karena mengikuti imam masbuk tadi sunnah mengangkat kedua tangan karena sebabnya dianggap mengikuti berarti annahu laulam ya'ti bihi imam la ya'ti huwa bihi berarti kalau imam tidak melaksanakannya tidak melaksanakannya tidak melaksanakan apa tidak melaksanakan mengangkat kedua layati huwa bihi layati huwa ini almas bihi ini dengan mengangkat kedua jadi ketika imam bangun dari tasawuf awal, imamnya tidak ngangkat kedua tangan. Padahal mestinya yang sunnah. Mengangkat kedua tangan, imamnya tidak mau mengamalkan sunnah. Karena sudah dianggap sudah kebanyakan mengamalkan sunnah. Biasanya. Jadi tidak mau mengamalkan. Masbuk ini mengamalkan sunnah tersebut apa tidak? Sudah dibaca sudah. Kenapa tidak? Karena dia sebenarnya sunnahnya mengangkat kedua tangan karena ngikuti kalau imamnya tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya, berarti masbuk tidak sunnah mengikut. Lam yati layati huwabihi. Ini yang dikatakan di sini. Tapi nanti ada hilaf. Lakin naqala misi an Ibni Hajar. Tapi Imam misi menukil dari pendapatnya Ibn Hajar. Annahu ya'ti bihi. Bahasanya dia tetap disunahkan mengangkat kedua tangannya. Walau lam ya'ti bihi imam. Walaupun imamnya tidak melakukannya. Ibn Hajar mengatakan tetap sunnah mengangkat kedua tangan. Tapi imamnya tidak mengangkat kedua tangan. Tidak usah mengikuti imam. Imam tidak mengamalkan sunnah, tidak usah di. Masa kalau imamnya masuk neraka, dia mau mengikuti imamnya dan masuk neraka kan tidak. Tidak usah ikut. Itu imam. Imam kan jelek. Tidak mengamalkan sun. Jadi dalam hal jelek tidak usah diikuti. Kalau imam mengamalkan sunnah baru di. Nah, begitulah seseorang kalau melihat seseorang melaksanakan dan melakukan kebaikan diikuti. Kalau dilihatnya melakukan kejelekan, jangan siapapun di yang ke-20. La yakumul masbuk qabla salamil imam masbuk nggak boleh. Nggak boleh berdiri. Sebelum salamnya, imam. Karena makmum memang dijadikan makmum karena dia mengikuti gerakan imam. Imam belum salam, jangan masbuknya bergerak berdiri. Ikuti imam sampai imam salam selesai baru dia berdiri. berdiri. Jangan masbuk, jangan berdiri sebelum salamnya imam. Ya, kalau dia berdiri sebelum salamnya imam hukumnya sholatnya tidak batal kalau salam yang ya kalau sebelum salam yang kedua tidak batal kalau habis sebelum salam pertama baru bah jadi artinya masbuk akan dihukumi batal kalau dia berdiri sebelum salamnya imam yang tapi kalau sebelum salamnya imam yang kedua tidak masalah. Karena dengan salamnya imam yang pertama sesungguhnya dianggap selesai selesai. Jadi salam yang kedua itu hanya tambahan aja sunnah yang dianggap tambah. Oleh karena itu kalau setelah salamnya imam yang pertama misalnya kentut hukumnya tetap sholatnya dianggap Fa'in koma amdan. Bagaimana kalau masbuk itu berdiri tidak kuat dia? Karena imamnya terlalu lama baca baca doa setelah tasahud misalnya. Maka setelah atau sebelum imam salam masbuknya ini milih untuk berdiri terlebih dahulu bila niati mufarakah tanpa niat kalau dia niat mufarakah hukumnya sah saja tapi hukumnya mak makruh ya, tapi tidak batal nah, kalau dia tidak niat mufarakah dia berdiri maka di sini dikatakan batalat kapan dianggap batal sholatnya ba'da mufaraqatihi haddal ku'ud setelah dia keluar dari batas posisi do, duduk setelah dia berdiri dianggap sudah posisi itu bukan posisi duduk maka disitulah dia dianggap batal kalau dia masih sudah bergerak untuk berdiri tapi masih baru bergerak belum keluar dari posisi duduk masih belum dianggap batal ini yang dikatakan di sini tapi ada khilaf sebenarnya Kalau Ibn Qasim Yambahi al-butlan bimujarradil akhdhi fin nuhud. Ibn Qasim mengatakan seharusnya dikatakan batal salatnya. Bimujarradil akhdhi fin nuhud dengan hanya dia sudah mulai bergerak untuk bangun. Nuhud bergerak untuk bangun. Dengan dia memulai bergerak untuk bangun sudah sebenarnya dianggap batal sholatnya. Kenapa? Wa illam yufarikhu Walaupun belum pisah dari posisi do, duduk. Wa ilam yufarik haddul ku'ud. dari posisi atau batasan duduk. Ini madza li'annahu suru'un fil mubtil. Karena dia ketika itu berarti memulai sesuatu yang membatalkan, memulai melakukan sesuatu yang membatalkan dan memulai melakukan sesuatu yang membatalkan sudah dianggap sudah dianggap bah, batal memulai. Oleh karena itu misalnya ketika seseorang niat untuk bergerak dengan tiga gerakan. Batal apa enggak tiga gerakan? Tiga gerakan kan batal. Dia niat mau bergerak dengan tiga gerakan. Kemudian dia mulai dengan satu gerakan. Maka hukumnya dengan satu gerakan sudah diunggap. Tapi tidak jadi dilanjutkan gerakan kedua, gerakan ketiga tidak jadi. Batal apa enggak? batal karena dia sudah memulai melakukan niatnya. Berarti kalau ada seseorang niat untuk mengucapkan tiga ucapan, <clears throat> tapi dia sudah niat tidak jadi melakukannya, tapi sudah kadung niat, batal apa tidak? Hah? Tidak niat, sudah niat tapi belum mulai karena belum memulai, maka belum dihukumi bang. Kalau seseorang niat dalam sholatnya, kalau Z datang, anak mau batalkan sholat anak. Berarti batal. Walaupun belum datang Z-nya. Ya, pagi misalnya. Anahu suru'un fil mubtil. Karena dia memulai, sudah memulai. Ya, berhilaf kalau belum memulai, Cuma niat aja belum mulai nama masalah. Yang penting jangan niat keluar dari sholat. Kalau niat keluar dari sholat sekarang sudah dihukumi batal. Kalau niat melakukan yang membatalkan, niat melakukan yang membatalkan beda ya. Niat keluar dari sholat atau ragu sekalipun jangankan niat ragu apa mau membatalkan apa tidak sudah dihukumi atau menggantungkan seperti tadi kalau Z datang anak mau batalkan sudah dihukumi batal tapi kalau niat melakukan sesuatu yang membatalkan tidak dianggap batal sampai sampai memulai. Ya, walaupun tidak sampai tiga gerak tiga gerakan misalnya. Fa saha au jahila. Bagaimana kalau masbuk tersebut dia berdiri, tidak niat mufarokoh. Tapi dia sahah, lupa. Lupa kalau dia makmum misalnya. Au jahila atau dia tidak tahu hukumnya. Batal apa enggak? Batal apa tidak batal kalau lupa atau tidak tahu hukumnya? Tidak, bah. Karena dia lupa dan tidak tahu hukum. Nah, tidak batal. Cuma lam yu'tadda bijami'i ma'adabihi. Cuma apa yang dia lakukan ketika dia berdiri bangun, dia lakukan rukun Fatihah, membaca Fatihah atau mungkin juga ruh semua itu tidak diang sampai dia duduk kembali kemudian nunggu salamnya imam baru kemudian dia berdirilah itu tidak dianggap semuanya <clears throat> la yu'tadda bima bi jami'i ma hatta yajlis sampai dia berduduk kembali sumayagum kemudian berdiri lagi berdiri kapan ba'da salamin wa mata alima dan kapan dia mengetahui atau dia ingat Ketika berdiri dia tidak tahu kalau hukumnya membatalkan, tidak tahu hukumnya. Tahu-tahu dia tahu ketika berdiri atau ketika berdiri dia lupa kalau dia mak. Ketika berdiri baru dia i. Nah, ketika ingat atau ketika tahu, walam ia jelas tidak langsung duduk batolat harus langsung do. Yang ke-21 kala Abu Hanifah la tasihu salatu khalfal masbuk hukumnya bermakmum dengan masbuk apa? Hukumnya bu, boleh-boleh aja. Ya, kalau misalnya ada masbuk, kalian bermakmum di belakangnya boleh. Yang penting dia sudah sholatnya sen. Jadi dia sudah putus dari imam, sudah salam, imamnya kemudian dia berdiri, kalian bermakmum dengannya. Boleh. Nah, itu mazhab syafi'i. Tapi di sini mazhabnya imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah bermakmum dengan masbuk hukumnya tidak sah. Oleh karena itu kalau misalnya kita ketinggalan sholat berjamaah, tapi di situ masih ada yang masbuk, maka lebih baik kita sholat dengan orang lain. Kalau memungkinkan dan ada orang yang mau sholat dengan kita. Daripada kita sholat dengan masbuk di belakangnya. Karena di situ Imam Abu Hanifah mengatakan sholat kita menjadi tidak كما في ترشيح المستفيدين نقلا عن متن التنوير حكم الموافق أنه إذا رقى إمامه قبل أن يتم هو فاتحته لا يلزمه أن يركع معه لأجل تفصيل ركعة hukumnya makmum yang muafik muafik ya bukan sebaliknya masbuk jadi berarti muafik itu sebenarnya dia mempunyai waktu. Bukan dia me, sudah selesai baca Fatihah tidak. Yang penting dia punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang yang normal. Ya, kalau misalnya membaca dengan bacaan yang normal, waktu yang dimiliki oleh makmum tersebut antara takbirnya dan antara rukunya imam cukup untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang normal. Berarti itu muah. Kalau tidak cukup berarti mas hukumnya muafik. Ya, Sebenarnya sudah dibahas, cuma ini ada kaitannya. Hukumnya muafik dikatakan di sini anahu idaraka imamu qabla an yutimahu wa fatihatahu. Jika imamnya ruku padahal dia belum menyempurnakan bacaan Fatihahnya. La yalzamu mahu Tidak diharuskan bagi mas, bagi muafik tersebut untuk ruku bersama imam. Bahkan dia sebaliknya. Dia malah diharuskan untuk menyempurnakan fatihnya, karena dia belum selesai baca Fatihah. Kalau dia ruku bersama imam padahal Fatihahnya belum selesai, maka hukumnya batal. Beda dengan mas kalau mas buk sebaliknya, tidak boleh meneruskan. Dia harus malah ruku bersama imam dan ditinggalkan bacaan Fatihahnya. Tapi kalau muafik sebaliknya, dia harus meneruskan Fatihahnya dan tidak boleh dia ruku bersama. Kalau ruku bersama imam berarti hukumnya dianggap jadi dikatakan tidak wajib dan tidak harus dia ruku bersama imam untuk mendapatkan satu rokaat. Beda dengan mas. Kalau muafik tidak harus. Kalau masbuk seperti yang dikatakan dalam hukumnya masbuk. Bal yajib an yatakhallaf. Bahkan wajib atasnya untuk yatakhallaf. Apa yatakhallaf? Untuk mundur atau terlambat dari imam, tidak mengikuti imam untuk wayutim maha untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. arrokah biruku wahda dan dia sudah dianggap mendapatkan satu rokaat walaupun dia rukunya ketika itu sendiri tidak berbarengan dengan imamnya sudah iktidal misalnya. Jadi dia rukunya sendiri tidak mendapatkan ruku bersama tapi tetap karena dia muafik dianggap mendapatkan satu rakaat. Lakinahu tapi Intakhallafa an imamihi biruknen. Jika dia terlambat daripada imamnya dengan dua rukun yang dua rukun fi'li. Maka hukumnya batolat. Kapan rukun ruknain fi'liyen? Berarti kalau imam kapan? Hah? Imam bangun dari salah dua rukun. Hah? Waktu mau nah, mau sujud, turun mau sujud keluar dari posisi itidal. Sedangkan makmum tersebut yang muafik tetap masih membaca fa dan imamnya sudah keluar dari posisi itidal. Berarti dia terlambat dengan dua rukun, yaitu rukun rukun ruku dan rukun E tidak dan makmum yang terlambat dari imamnya dengan dua rukun terlambat hukumnya dianggap berarti muafik tersebut kalau terlambat dia dari imamnya sampai ketinggalan dua rukun dihukumi batorat. salatu kecuali kecuali apa kecuali kalau ada uh apa ada uzur sudah kita bahas contohnya Ya, bati al kiroah. Dia tidak bisa membaca cepat. Contoh yang lain uzur adalah dia lu apa? lupa membaca. Dia ingat setelah imam ruh oh, dia oh, ya, anak belum baca Fatihah. Nah, uzur karena lupa nah baca Fatihah atau atau dia apa? Atau dia membaca yang sunnah. Doa iftita, ta'awud. Mengira imam itu setelah membaca fatihah akan diam. Memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca. Tidak tahunya imamnya marah rukuk langsung. Atau baca fatihah, baca surat tapi surat yang pen, pendek. mazur Makmumnya berarti dianggap makmur maka dia ketinggalan dengan dua rukun pun hukumnya boleh. Yang penting jangan sampai ketinggalan Tiga rukun apa? Ya, tiga rukun tawila. Salah searkan tawila. Ini rukun eh, ruku dan juga sujud awal dan juga sujud asani. Tidak dianggap tidak tidak dianggap julus saja saja karena itu rukunnya rukun osir Nah, kalau sudah ketinggalan dari itu, maka dia diberi dua pilih antara niat mufa atau mengikuti imam, tapi dia dianggap ketinggalan satu. Nah, ini untuk ingat-ingat aja. Pembahasannya sudah selesai. Kalau Syihab ibn Qasim. <clears throat> Innal muwafiq. Alladhi adala ilal istihal bis sunnah. Nah, ini langsung di sini dibahas. Imam Ibn Qasim mengatakan bahwasanya muafik yang adalah ilal istihor yang dia berpaling kepada menyibukkan diri mengamalkan sunnah adalah ilah ya bukan adalah an jadi muafik tapi dia menyibukkan diri dengan yang sunnah seperti apa kedua il iftita wa ta'aw tahu ahwalul khamsah keadaannya ada lima Keadaannya ada berapa? Yang pertama, an yatahaqqaq al-idrak. Ai idrak al-Fatihah qabla ruku'il imam. Keadaan pertama makmum tersebut yatahaqqaq, dia merasa yakin. Dia merasa yakin dia bisa mendapatkan bacaan Fatihah sebelum imamnya ruku. Dia yakin ketika dia takbir, ana bisa mendapatkan atau menyelesaikan Fatihah ana sebelum imam ruh yakin. Apa hukumnya? Ya tahakkak ya tahakkak ya al-idrak ba'dal ityan sunnah Setelah dia mengamalkan sunnah. Wala subhata, maka tidak ada subhat lagi. Tidak ada keraguan maksudnya. Anahu yusan lahul ityan biha. Maka disunahkan baginya untuk mengamalkan sunnah ter apa sunnah tersebut? taif kita dan juga ta'aw. Jadi ketika takbir, dia yakin dia bisa kalau dia mengamalkan sunnah, dia yakin bisa menyelesaikan fatihah sebelum imamnya ruh. Maka dia disunahkan ketika itu untuk membaca membaca sun sunnah. Keadaan kedua, an yatahaqqaq adam al-idrak sebaliknya. Dia yakin dia tidak tidak bisa menyelesaikan Fatihah sebelum rukuknya kalau dia mengamalkan sun. Wahada muqassir. Maka bagi dia ini dianggap mukasir, dianggap lalai kalau dia mengamalkan sunnah ketika itu. Karena <clears throat> menyelesaikan imam, menyelesaikan fatihah sebelum rukuknya imam, itu harus. Mengamalkan sunnah, ya namanya sun. Nah, tentunya didahulukan yang harus daripada yang sunnah. Jadi kebagi dia kalau mengamalkan sunnah ketika itu mukasir, dianggap dialah. Jadi ketika takbiratul ihram dia tahu ini imamnya cepat bacanya cepat dia tidak baca surat habis fatihah kalau anak baca sunnah mengamalkan sunnah baca doa iftitah anak pasti tidak bisa menyelesaikan fatihah sebelum imam rukuk anak sebenarnya tidak boleh membaca doa iftitah tidak boleh anak juga membaca doa <clears throat> makanya termasuk syarat sunnah membaca doa iftitah, syarat sunnah membaca ta'awud kalau dia bisa mendapatkan Fatihah sebelum imam oh, baru sunnah. Kalau dia tidak yakin seperti itu, Apalagi kalau yakin seperti ini, yakin dia tidak bisa menyelesaikan Fatihah sebelum rukunya imam, maka hukumnya dia mukas. Inokah imamu? Dan kalau ternyata imamnya betul-betul ruku, jazalahu takhalluf. Boleh dia terlambat dari imam. Tidak langsung mengikuti imam. Karena dia ini ini kenapa tidak harus mengikuti imam dalam ruku? Hah? Kenapa? Kenapa? Dia baca sunnah ini. Mengamalkan sunnah terus baca fatihah. Ternyata di tengah-tengah baca fatihah imamnya ruku. Dia boleh terlambat. Tidak harus ruku bersama imam. Kenapa? Hah? Karena apa? Karena dia bukan bukan masbuk, dia mua. Ini kan dari di awal dikatakan inan muafik, bukan masbuk. Kita tidak bicara masbuk, ini muafik. Jadi kita bicara tentang muafik. Dia muafik. <clears throat> Cuma dia kalau walaupun muafik, itu kan muafik kalau mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Bukan mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca yang sun. Bukan. Baca waktu yang cukup, punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Tapi tidak cukup untuk mengamalkan. Tetap muafik kan? Tapi dia ini membaca yang sunnah. Padahal dia tahu kalau dia baca yang sunnah, dia tidak bisa menyelesaikan fatihah sebelum imam ruku. Tetap dia baca yang sunnah. Akhirnya imam betul-betul ruku. Dan dia belum selesai fatihahnya. Gimana hukumnya? Dikatakan tadi boleh dia terlambat dari teruskan fatihahnya. Karena dia muafik. Yang penting jangan terlambat dengan dua rukun. Jangan dua rukun. Tidak masalah. Terlambat satu rukun tidak masalah. Walaupun imam sudah itidal dalam masalah. Tapi jangan sampai imam keluar dari posisi itidal. Sedangkan dia masih dalam posisi berdiri. Maka di situ dia akan dianggap batal sholat. Paham ya? Enoka imamu jazalahu tahaluf. Boleh dia terlambat. Malam ya, tahaluf di Selama dia tidak takut ketinggalan dua. Kalau dia ketik, takut ketinggalan dua rukun. Misalnya imam sudah dalam posisi itidal. Yang berarti kalau imam sudah Allahu Akbar keluar dari posisi tidak berarti hukumnya makmum dihukumi batal. Nah, kalau dia takut ya Allah, ini, ini masih belum selesai Fatihahnya. Imam sebentar lagi mau mau turun, mau sujud. Kalau dia takut niat barokah. Daripada bang apa boleh dia ruku aja ketika itu? Sebelum ketinggalan atau sebelum imam keluar dari posisi tidak, ah, ruku aja. Nah, boleh karena belum kalau belum selesai Fatihah, kalau dia ruku batal sholat sholatnya. Belum selesai Fatihahnya. Dia harus selesai kan Fatihahnya. Ya, kalau dia belum selesai, tidak boleh ruku. Tapi kalau dia menyelesaikan sampai imam keluar dari tidak, dia juga bah. Berarti tidak ada jalan yang lain kecuali satu-satunya adalah niat mubarakah. Satu-satunya niat mubarakah. Kalau dia teruskan sampai imam keluar dari batal. Kalau dia ruku, tidak usah diteruskan, bah. Berarti satu-satunya jalan adalah niat fatajibu al-mufaraqah. Ini al mufaraqah. Wa illa batalat salatu. Kalau dia tidak niat mufaraqah batal. Yang ketiga anjadun al-idrak. Kalau tadi ya tahakkak, yakin. Yang ketiga yadun. Menyang menyangka apa? Idrak. Dia menyangka dia bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imam tapi menyangka tidak yakin. Apa hukumnya? Apa sunnah dia mengamalkan sunnah? Wa hukmuhu annahu yusan lahul istihol Di sini tetap dia disunahkan untuk mengamalkan sunnah. Walau ikhtarafa dhannu. Masalahnya kalau sangkaannya benar, kalau sangkaannya benar, berarti tidak ada mas. Salah. Dia selesai fatihahnya sebelum rukuknya i. Tidak ada muskilah kan? Yang muskilah kalau sangkaannya salah. Dia menyangka dia selesai fatihah. Ternyata kenyataannya belum belum selesai Fatihahnya, imam sudah ruh. Apa hukumnya? Para ikhtalafa dhannu jika berbeda ternyata sangkaannya salah. Faroka al-imamu qoblal imam. Imamnya ruku duluan qoblal imam Apa imam apa ini? Menyempurnakan Fatihah. Fatihah bagi makmum tersebut. Fadhahirun maka jelas dan pasti annahu kabati'il qira'ah, maka hukumnya dia sama dengan orang yang bati bati'il qira'ah yang lambat bacaannya. Liuzlihi karena dia dianggap ma'zur. Ya berarti dia dianggap bacaannya seakan-akan bacaannya dianggap lambat. Ma'zur ila salah arkan tawi wa fihi niza'un fi syarhil Tapi dalam syarhil ubab dikatakan fihi niza' fihi niza' khilaf benar ulama. Ada perselisihan di antara ulama dalam hukum ini. Yang keempat, an yadunna adamal idrak. Sebaliknya sebelumnya. Kalau tadi yadun al idrak. Kalau ini yadun adamal idrak. Dia kalau baca yang sunnah, mengamalkan sunnah, dia menyangka dia tidak akan mendapatkan apa apa hukumnya sunnah benda dia mengamalkan Kalau yusan isi hal biha nah sunnah dia mengamalkan nah ini kadang-kadang keadaan yang ke empat ini banyak yang terjadi kepada kita kan. Kita masih nyangka-nyangka kayaknya ini kayak tidak dapat pembacaan fatihah sebelum rukunya imam ini kayaknya kalau anda mengamalkan sunnah. Ini hukumnya. Falayusan lahul isihol biha. Maka tidak disunnahkan kita menyibukkan diri dengan sunnah tersebut. Doa kita atau ta'awud. Ya. Cuma kalau misalnya sangkaannya dia salah, berarti masalahnya? Jelas kan? Jelas apa enggak? Kalau ternyata sangkaannya salah, berarti ada muskilah apa enggak? Hah? Enggak ada muskilah. Karena dia menyangka dia tidak bisa menyempurnakan fatihahnya. Ternyata sangkaannya salah. Artinya dia bisa menyempurnakan sebelum imam. Enggak ada muskilah berarti. Nah, yang muskilah kalau ternyata sangkaannya benar dia mengamalkan sunnah. Padahal mestinya dia tidak sunnah mengamalkan, dia tetap mengamalkan sunnah. Ya, ternyata sangkaannya benar kalau dia tidak bisa mendapatkan atau menyelesaikan fatihahnya sebelum imam ruku. Apa hukumnya? Walahu akabati il qiraah? Apa dia dihukumi seperti tadi? Kabati il kalau tadi kan ma'zur. Karena dia menyangka dia bisa selesai fatihahnya. Kalau ini kan dia menyangka sebaliknya tidak bisa. Yahtamil anahu kahwa ada ihtimal, ada kemungkinan hukumnya sama kahwa. Kahwa kah apa? Kabati kiroa Ini kahwa. Ini kalau dalam ilmu nahu ini salah. Kahwa. Ya. Kenapa kok salah? Karena kaf ini huruf jer yang tidak masuk kepada isim domir. Huruf jer ada yang masuk kepada isim domir dan dohir. Isim dohir dan juga ada yang khusus hanya bisa masuk kepada isim zahir, tidak bisa masuk kepada isim kalau seperti min, min minal madrasah, min ha domir bisa, ila, ilal madrasah bisa, ilaiha bisa, an, anil madrasah bisa, anha bisa, ya kan? Apalagi, ala, alaiha, apalagi, fi, Fil madrasah bisa. Fiha. Tapi ada huruf jar yang tidak bisa masuk ke dalam ke dalam isim doh, domir. Seperti apa? Ka. Yang lain. Mud wa mun. Ju. Munzu yaumil jum'ah isim dohir. munzu usbu, munzu sahar. Tidak bisa. Munzuhu. Munzuha. Tidak bisa. Ya. Begitu juga apa lagi? huruf uh, huruful uh, qasam billahi nggak bisa billahi bihi uh, apa lagi tallahi jadi apa nanti kalau isim doang jadi tahu apalagi hatta ya nggak bisa masuk kepada isim doh. hatta matla'il fajar dohir nggak bisa hatta hu tahami. Nah, ini kaf juga begitu. Nah, kal madrasati bisa. Tetap kal madrasati. Tapi kalau didomirkan, ya, yaitu kahia kalau madrasa. Kal madrasati kahia. Tapi banyak fukaha yang mengamalkan ini. Padahal itu, dalam minhat ada itu. Wa nadharu wa nadharuha ilaihi kahwa ilaiha. Ada ibarat minhat menyebutkan hukum nador pandangan laki-laki kepada perempuan. Laki-laki memandang perempuan. Hukumnya tidak boleh kan? Semua. Bagaimana kalau sebaliknya? Hukum perempuan memandang kepada laki. Ya, Imam Nawawi mengatakan, wa nadaruha ilaihi kahwa ilaiha. Sama artinya. Kahwa ilai kahwa. Ini kahwa ini. Di sini juga ada. Ya, tamil anahu kahwa. Al-muhim ya, dikatakan sini ya tamil anahu kahwa. Bahwa zahiru kalam Syekhul Islam. Itu adalah zahir kalamnya Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Al-Imam Imam Ghazali Syekhul Islam, Abi Abdullah Al-Haddad Syekhul Islam, tapi banyak juga yang Syekhul Islam. Tapi kalau tidak disebutkan namanya, seperti ini, tidak disebutkan namanya, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Yang dimaksud adalah Zakaria Al-Ansari. Gurunya Ibn Hajar. Gurunya Imam Ramli. Gurunya Ibn Qasim. Gurunya banyak daripada ulama, termasuk Imam Khatib juga. Ya, punya murid yang luar biasa. <clears throat> Itu Syekhul Islam. Kalau mutrak maksudnya beliau. Syekh Zakaria Al-Ansari. Kuburannya di Mesir dan dekat dengan kuburannya Imam Syafi'i. Wahwa zahiru kalam Syekhul Islam. Wa tamadahu Ramli wa Ibn Hajar dan pendapatnya ini dianggap mu'tamad oleh Imam Ramli, dianggap mu'tamad oleh Imam Yahtamil an yuqayyad Zalik dan bisa juga kemungkinan hukumnya adalah yuqayyad Bidalik diikatkan hukum tersebut bima dengan sesuatu ida ataqat annahu yutlab minhu istighal sunnah. Jika dia meyakini bahwasanya dianjurkan baginya ketika itu al istighal sunnah. jadi ini keadaannya adalah dia menyangka ada mal malid dia menyangka dia tidak bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imam ruku kan gitu. Tadi kita katakan hukumnya yahtamil anahu kahwa. Tapi yah yahtamil anahu kahwa dianggap seperti batil qira'ah dulu dikasih uzur kalau dia meyakini bahwasanya dalam keadaan itu sebenarnya dia sunnah mengamalkan ya doa iftitah atau tawud. Dia meyakini, meyakini. Tapi ternyata keyakinannya salah. Ya, kalau dia meyakini ketika itu tidak sunnah, tapi dia tetap mengamalkan, maka jangan disamakan dengan batiul ah, Katanya di sini. Tanya siapa itu? Ya, Tamil lah disebutkan. <clears throat> ya, bima itaqadni. Wal hala hadhihi aw syakka atau dia ragu dalam hal tersebut apa sunnah apa enggak amalau araf adapun kalau muafik tersebut dia tahu annahu la yutlab minhu kalau ketika itu dia sebenarnya tidak disunahkan mengamalkan iftitah dan juga ta'awud dia tahu hukumnya tidak sunnah tapi dia tetap mengamalkan Fakat yuqal innahu mukasir. Maka bisa dikatakan dia sebenarnya ketika itu adalah mukas. Ya lalai. Fala yakunu ka bati'il qira'ah. Jangan disamakan dengan bati'il kiraah Kalau bati'il kiraah ma'zur. Wala ala hadal ihtimal akrab. Dan bisa jadi kemungkinan kedua ini lebih dekat kepada kebenar. Kebenaran. Yang kelima an yasuk. An yasukka fil idrak. Yang kelima dia meragukan apa dia bisa menyelesaikan Fatihahnya sebelum imam ruku atau tidak ragu. Kalau tadi menyang apa hukumnya kalau dia ragu? Ragu. Wa dhahir annahu ka Hukumnya al-dhahir dia dianggap sama dengan bati'ul liudrihi karena dia dianggap mazur bil istihol bimandub dengan mengamalkan atau menyibukkan dirinya dengan sunnah wal fil jumlah secara jumlah ma'agiyamil ihtimal padahal ada ada kemungkinan yang lain di situ. Azharul Jum'ah wal Jamaah. Diteruskan panjang. Ini di sini akan disebutkan nanti uzur-uzur Jumat dan juga uzur-uzur jamaah. Uzur Jumat tidak dianggap dia berdosa meninggalkan sholat Jumat kalau ada uzur. Padahal dikatakan mantarok salasa Jumat min ghairi uzrin taba Allahu ala qalbih. atau kama qal. Barang siapa meninggalkan tiga kali Jumat tanpa ada uzur, Allah menstempel hatinya. Artinya stempel sudah dianggap tertutup dari rahmat Allah. Stempel dia orang jelek. Nauzubillahi min tiga Jumat min hari uzur. Oh, berarti kalau satu Jumat boleh ya? Ya bukan berarti kalau satu Jumat boleh. Cuma masih mendinganlah daripada daripada dua Jumat. Dua Jumat juga bukan berarti boleh. Mending daripada tiga. Daripada apalagi empat Jumat. Dalam hadis yang lain, mantrok arba Jumat. Fakat nabadal Islam wara'at zahri. Berarti dia membuang agama Islamnya ke belakang punggungnya. Berarti dia seakan-akan murtadlah dianggap seperti itu. Arba Jumat itu semuanya kalau tidak ada uzur. Tapi yang wajib ya. Kalau kalian kan tidak, tidak wajib. Jadi yang wajib sholat Jumat. <clears throat> Jadi bagi, bagi yang wajib sholat Jumat, wajib tadi di situ. Maka kalau sholat biasa aja, kalau sholat biasa satu kali tidak melaksanakannya sampai keluar waktunya tanpa uzur, itu sudah yastahik al qatl Sudah berhak untuk dibu kecuali kalau tahu Tanya ketika itu, mau taubat enggak? Enggak mau, penggal langsung. Enggak usah dikasih waktu tiga hari, seminggu, enggak usah. Langsung ketika itu. Itu hukumnya satu sholat. Tapi dia masih penting dalam mazhab syafi'i ya, masih penting masih dihukumi is Islam selama tidak mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, murtad. Ya, tapi kalau Imam Ahmad tidak ada bedanya. Mau dia mengingkari atau dia meyakini wajib sholat, selama dia tidak mengamalkan atau tidak melaksanakan sholat walaupun satu sholat walaupun satu kali tanpa uzur maka dihukumi mur murtad menurut Imam Ahmad dan hukumnya harus kotor harus juga di ini menurut Imam Ahmad tidak ada tafsir mau yakin wajib sholat atau tidak Imam Syafi'i ya kalau itu sholat biasa apalagi kalau sholat Jum Jumat yang dikatakan sholat Jumat adalah afdalus sholawat Sholat Jumat itu adalah sholat yang paling afdol. Yang paling mulia, paling sempurna sholat Jumat. Ini termasuk pengecualian daripada kaidah ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang kamu dapatkan sesuai dengan capekmu. Sesuai dengan taapmu. masakoh. Bertambah capek, bertambah masakoh, bertambah banyak pahalanya. Sedikit masakohnya, sedikit Sholat Jumat cuma dua rakaat, lebih banyak sholat duhur empat rakaat. Tentunya lebih banyak, lebih capek sholat duhur. Tapi dua rakaat sholat Jumat tetap lebih afdol dari empat rakaat sholat duhur. Bahkan dari semua sholat lima waktu. Lebih afdal. Padahal cuma dua pahala dua rakaatnya sholat Jumat lebih banyak daripada pahala empat rakaat sholat yang lain. Ini dikecuali. Bahkan walaupun sebenarnya bagi perempuan, kalau dia sholat Jumat lebih afdol pahalanya lebih lebih banyak kalau mau. Kalau mau. Pernah sholat Jumat? Tidak pernah. Tapi kalau zamannya zaman A, aman. Bukan zaman fitnah. Jangan nanti kalian, wah oh, kalau gitu keluar yuk sholat Jumat di masjid. Terjadi fit. Tapi sebenarnya aslinya kalau tidak ada fitnah, aman, seperti zaman sahabat, laki-laki tidak mau memandang kepada perempuan, perempuannya juga menjauh juga dari laki sholat Jumat lebih baik untuk perempuan daripada sholat doh. Nah, itu kalau tidak ada uzur. Nah, kalau ada uzur maka kita katakan ma'zur selama ada uzur. Apa uzurnya di sini? Dan ini juga uzur untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah hukumnya wajib atau fardu kifah. Tapi bagi laki-laki juga itu. Kalau bagi perempuan sunnah. Bagi laki-laki fardu kifayah. Nah, fardu kifayah berarti kalau semuanya tidak ada yang mengamalkan, ya berarti semuanya berdoa. Harus ada yang mengamalkan sholat berjamaah dan harus mengamalkan sholat berjamaah di tempat umum, bukan di rumah ruh, di masjid, di musola, yang sekiranya setiap orang tidak sungkan untuk masuk. Kalau di rumah-rumah tidak dianggap, jadi harus didirikan sholat jemaah di masjid, di musola dalam satu kampung itu. Kalau tidak, maka seluruh penduduk kampung yang wajib sholat berjamaah ya, maka dianggap dosa dan yuqatal dibunuh dalam is dalam Islam kau kayaknya Islam kejam nih sedikit-sedikit dibunuh ada guna tadi itu uzur ka itu kalau tidak ada uzur kecuali kalau ada uzur begitu juga ini uzur berlaku juga dalam walimah menghadiri walimah hukumnya apa menghadiri walimah hukumnya wajib. Menghadiri walimah sunnah kalau walimah khitan. Kalau walimah urus hukumnya wah. Kalau tidak disebutkan walimah apa yang dimaksud berarti walimah nih nikah. Walimatul urus. Nah, kalau walimatul urus hukumnya wajib. Maka kalau tidak hadir berarti hukumnya doa. Kecuali kalau ada uzur. Nah, uzurnya walimatul urus sama dengan uzur Jum'ah dan jamaah jamaah. Ya. Apa aja uzurnya? Dibaca minggu. InsyaAllah. Yang ke-6, 9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idah at-tasi'ah. ذكر سيدي محمد bin Hadi السقاف رضي الله تعالى عنه disebutkan oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf satu zaman dengan Habib Ali Al-Habsi ini dan ahli nahu dia beliau ahli nahu punya karangan punya kalam dan ini ada di kalamnya namanya Tuhfatul Asraf. Tiga jilid besar-besar. Tapi ini maktut. Tulisan tangan. Maktut ini tulisan tangan. Ya, bukan matbu, bukan cetakan. Nah, disebutkan dalam kalamnya satu cerita oleh Habib Muhammad bin Hadi Assegaf Kisah tal malaken Yaitu kisah dua malaikat. Allazaini iltaqayat yang mereka berdua saling bertemu hina nazala minas sama ketika mereka berdua turun dari langit ketika mereka bertemu turun dari langit mereka bertemu qala ahadu malil akhar yang satu berkata kepada yang lain kharatu ila dunya li amrin ajib aku ini turun ke dunia dari langit mereka berdua kan aku turun dari langit ke dunia li amrin ajib dengan perkara yang Ajib. Apa ajib? Ya. Apa itu perkaranya? Amaranillahu an uriqa syahwatan isyahaha waliyun min awliyaillah. Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menumpahkan keinginan yang diinginkan oleh wali min awliyaillah. Wahuwa maridun. Dan beliau Wali Allah ketika itu dalam keadaan sakit muhtadar yang sedang menghadapi kematian. Muhtadar yang sedang menghadapi kematian. Jadi ketika itu si wali min Ilah dia menginginkan makan ayam yang digoreng dengan lezat tapi tahu-tahu di saat sakit tersebut ayam goreng yang sudah disediakan itu dimakan kucing. Sehingga tidak jadi memakannya. Ditumpahkan sampai tidak bisa dimakan. Ditumpahkan oleh malaikat sehingga tidak bisa jadi tidak bisa lagi untuk dimakan. Ini perintah dari Allah. Katanya malaikat yang pertama. Karena lahu sini yuti Allah azza wa Padahal wali itu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sinin bertahun fa'araklah dan aku tumpahkan makanannya. Wa matal wali dan ternyata dalam keadaan itu pun juga meninggal wali tersebut. Walam yazuk sahwatahu dan dia tidak merasakan sedikit pun keinginan keinginannya. Faqala al marakul akhar. Malaikat yang lain mengatakan, "Wa ana akharatu li amrin ajib." Aku juga diperintah oleh Allah dengan membawa perkara Iddima umir tabihi. Tapi sebaliknya yang kamu perintah yang sebaliknya perintah yang diberikan kepadamu. Apa itu? Karena kafirun. Ada seorang yang kafir. Istaha sama kata. Yang menginginkan untuk makan ikan tertentu. Ikan tertentu. Walatujat illa dan ikan yang diinginkan ini tidak didapatkan kecuali di laut tertentu. Bahar furai, Laut tertentu. Bainahu wa baina bahri baladil kafir sab'atu abhur. Antara laut yang di situ ada ikan yang diinginkan oleh orang kafir dan laut yang ada di negeri orang kafir itu sendiri jaraknya bisa ditempuh dengan melalui tujuh lautan. Dari jauh, dari jauhnya. Jadi ikan aneh ini, ikan langka berarti. Tapi orang kafir ini mengingin apa yang diperintahkan oleh Allah? Amaranillahu an atiya bisamaka. Allah memerintahkan aku untuk mendatangkan ikan tersebut ila bahri baladihi ke laut kotanya Wa ja'alaha fi sabakat kisoyat. Untuk dijadikan atau ditaruh di sabakah. Jaring. Asoyat nelayan. Fayati biha ilal kafir. Sehingga nelayan itu membawanya kepada orang kafir. Wa kanal kafir kot amaro asoyadin bi anna man istadata samaka al fulaniya yati biha ilaihi wa lahu ma yatamanna dan orang kafir tersebut sebelumnya sudah memerintahkan nelayan-nelayan yang ada di negeri di kotanya, di negerinya. Barang siapa yang bisa mendapatkan ikan yang dia inginkan, maka dia boleh mendatangkan ikan tersebut kepadanya dan aku akan berikan harganya dengan sesuka dan semaunya, berapapun yang dia minta. Jadi nelayan ketika mendapatkan ikan tersebut pasti akan di Padahal ikan itu sebenarnya tidak ada di laut itu. Ada di laut yang sangat ya. Tapi siapa yang membawa? Diperintahkan oleh siapa? Untuk keinginan. Untuk keinginannya orang kafir. Tapi orang wali tadi malah sebalik. Sudah siap dihidangkan, sudah siap, tidak repot, sudah tinggal dimakan. Tapi malah diperintahkan untuk ditutup. Aneh kan? Faqala Eh, Fa'ate itu bisa maka. Maka ketanya siapa ini? Tanya mereka tadi itu. Fa'ate itu bisa maka. Maka aku membawa ikan tersebut. Faja'al tuha fisabakati soya. Kemudian aku taruh di jaringnya nelayan. Wajah biha. Ini ja'a siapa? Asoyat. Maka nelayan tersebut membawanya ilal kafir. Kepada orang kafir tersebut. Semua inahuna dalam malakun mislama. Tahu-tahu ada malaikat lagi. Turun dari langit. Malaikat yang ketiga faqala lahuma kemudian berkata kepada keduanya ngobrol-ngobrol dia di situ ini mestinya dilaksanakan perintah Allah jadi ngobrol. Faqala lahuma malaikat itu mengatakan kepada keduanya, "La ta'jaba." Kamu kedua, kamu berdua jangan he. Allah amarani. Allah juga perintahkan aku sama dengan kamu an ukhbirakuma. Perintahnya beda. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar kepada ka biqissati sahibaikuma untuk memberi kabar tentang cerita kedua temanmu. Siapa itu? Orang wali dan orang ka Fa'ammal wali fa innahu kana qad fa'ala ma'siyatan. Ini hikmahnya. Sesungguhnya orang wali tersebut pernah melakukan maksiyah wahidah. Satu kalimat al-wali mahfud. Bukan mustahil melakukan maksiat. Ya. Beda dengan nabi. Kalau nabi maksum minal maksiat Mustahil melakukan maksiat. Ya, terjaga pasti. Kalau wali dijaga oleh Allah. Tidak belum Misalnya pun terjadi ke dalam kemaksiatan. Pasti Allah akan memberinya taufik hidayat untuk langsung dan segera ber taubat. Sehingga seakan-akan tidak tertulis di bukunya itu satu maksiat pun. Karena kalau seseorang melakukan maksiat langsung segera taubat, tidak dicatat di buku. Kalau dia tidak segera, berlalu enam jam, tidak taubat di situ, maka sudah dicatat di situ. Misalnya pun suatu waktu dia taubat kepada Allah dan diampuni oleh Allah dosanya, tapi tetap bekas maksiat itu ada di buku. Cuma ditulis sudah diampuni. Beda kalau dia segera langsung tobat, tidak tertulis, tidak tertulis di bukunya. Nah, itu orang wali. Jadi pernah orang wali tersebut melakukan satu kali maksiat. Sehingga apa? Fa'ahramahullahu sahwatahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan keinginannya. Ingin makan apa tadi? Li'ajri an yakuna thawabu hasratihi mukaffiran lidzalika dzambi. Agar pahala dia menyesal tidak mendapatkan keinginannya, bisa menghapus dosa tersebut. Makanya kan orang muslim, kalau dia susah, dia sedih, punya masalah, itu menghapus dosa. Kena duri sedikit aja sudah menghapus, apalagi yang lebih besar dari itu. Itulah perkara orang muslim. Ajaban li amril muslim, katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna amrahu kullahu khair. Segala perkara orang muslim semuanya baik. In asobat husarra syakar fakana khairan lah. Orang muslim jika mendapatkan kebaikan dia akan syukur. Maka dengan itu maka dia akan mendapatkan kebaik kebaikan. Wa in asobat hudarra sabar. Dan jika dia mendapatkan kejelekan, musibah, hal yang tidak enak, dia akan sabar. Fakana khairan lah. Maka dengan itu itu adalah merupakan kebaikan baginya. Dapat kebaikan dia syukur, baik berarti dapat kejelekan pun dia sabar juga mendatangkan kebaik kebaikan. Yang penting ketika datang kejelekan, musibah, suatu hal yang tidak mengenakan, dia sabar. Walaupun kena duri tadi harus ha? Ah. Jangan kena duri. Uh, kurang ajar siapa ini yang takdirkan ya? bisa. Itu tidak dapat paham. Pahala kalau sabar ya inti kajian di pondok mungkin kadang-kadang ada saat-saat tertentu jenuh sumpek ya ada saat-saat tertentu tapi dia sabar mujahadah dia perangi hawa nafsunya itu merupakan paha suami yang mencari nafkah keliling ke sana ke sini dia sumpek tidak laku sumpeknya dia meng menghapuskan doh seorang istri banyak kerjaan di rumah dia sumpah kerjaan ini ini tidak selesai sumpah dia menghapus do, dosa. Jadi sumpaknya orang muslim menghapus dosa. Beda dengan orang kah? Sumpah kata 10 tahun, sumpah terus. Tidak dapat paha. pahala. Dapat kebaikan. Masya Allah orang kafir itu syukur. Dengan bahkan tasyakuran, undang orang miskin. Tetap tidak dapat paha. Pahala. mendapatkan atau yang melakukan kebaikan di dunia akan mengurangi azabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala kelak. Di akhirat kalau orang kafir ini misalnya <clears throat> melakukan kebaikan-kebaikan maka balasannya bukan di akhirat bukan tapi di dunia. Dibalas oleh Allah di dunia dengan apa? Dengan kebaikan dunia. Dengan panjang. Kenapa? Karena itu untuk membalas kebaik kebaikannya di dunia. Jadi kalau orang kafir diberikan seperti itu, memang itu istidraj min Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengiringankan azabnya atau mendapatkan tidak, tapi untuk biar azabnya di akhirat tetap tidak dikurangi sehingga dibalas di sini Dan begitu juga sebaliknya orang mukmin. Orang mukmin yang susah hidupnya di dunia, yang repot, melarat, Ya, banyak masalah, banyak musibah, penyakit di badannya, penyakit di keluarganya dan seterusnya. Itu malah mendatangkan paha pahala. Jadi bahkan setiap orang mukmin yang mendapatkan bagian kenikmatan di dunia mengurangi kenikmatannya di akhir di akhirat. Tambah dia nikmat di dunia tambah berkurang kenikmatannya dia di akhir di akhirat. Itu orang mukmin. <clears throat> Fa'ala kulli guna tadi. Jadi orang kafir itu pernah dikatakan orang wali tadi pernah melakukan maksiat satu kali sehingga Allah ingin menghapus maksiat tersebut dengan menyesal ketika keinginannya tidak tercapai. Dia nyesal, nah, menyesalnya ketika itu menghapus do dosa. Makanya kadang banyak orang-orang muslim yang sakit-sakit sebelum meninggal sakit stroke, sakit kanker, sakit ini, sakit tumor. Yang banyak bukan orang kafir, yang banyak orang muslim. Kenapa? Untuk ngapus dosa-dosa atau kalau tidak dosa ditinggikan derajat derajatnya. <clears throat> Wa ammal kafir fa innahu fa'ala hasanatan fi hayati. Orang kafir pernah melakukan kebaikan. Lamma staha syahwatahu Allah iyaha. Ketika dia menginginkan keinginan yang dia inginkan, Allah akan berikan keinginannya. Fajazahu ala hasanatihi fi dunya. Maka Allah membalasnya di dunia liyakuna fil akhirah khalian anil hasanat sehingga dia di akhirat nanti sepi kosong daripada kebaik ya Ustaz, apa hukumnya jika ada ustazah TPQ yang mengajar di dalam masjid sedangkan dia dalam keadaan head? Hukumnya tidak boleh. Walaupun alasannya untuk mengajar mengajar ya bisa digantikan dengan orang lain bukan darurah ya bisa dipindah tempatnya ke selain mas masjid bisa di musola bisa di rumah bisa di tempat lain kalau aku lihat hukumnya tidak boleh ya kecuali kecuma lewat aja boleh kalau lewat aja bagi yang haid lewat jadi masuk dari pintu keluar pintu yang lain hukumnya boleh jadi kalau ngajar sambil lewat ngajar mungkin jalan muter lagi masih tidak apa-apa itu jangan diam tapi kalau diam di masjid ya tetap kita katakan tidak boleh kecuali darurat dan hal itu belum dianggap belum dianggap darurat. Darurat ini dia dalam keadaan head ya kemudian ada perampokan atau orang jahat di luar masjid ingin menyerangnya dia akan terselamatkan kalau masuk bukan darurat. padahal dia head ketika itu nah masalah karena itu darurat. <coughs> يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا فتب علينا توبة تغفر لكل حق